Habis salam kan terima nanti Allah Subhanahu Wa Taala anda tahu. Maka ini kemudian nemuin bersama istrinya, dia nanya, ada apa bu? Pagi-pagi begini datang. Begini Pak Yudi, tolongin saya, saya mau jual anduk. ayu di barangkali mau beli. Oh, sejak kapan ibu jual? Maka angga ah, ini baru pertama kali kata ibu tetangganya itu. Panol yang terima nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Coba saya lihat kata Yudi. Maka dikeluarin dari kresek kata terima rahmati Allah. Ada sebuah anduk berwarna biru, tapi bukan baru. Ini anduk, anduk lama, anduk usang. Begitu dikeluarin di hotel lima, hotel Allah Subhanahu Wa Taala, Yudi sama istrinya sambil saling lihat-lihatan. Ini tetangga bener apa kagak nih? Jual anduk kayak begini. Ini hotel lima, hotel Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bu? Ini yang perlu dijual. Maka Allah sang ibu ngomong begini, Pak Yudi, bapaknya anak-anak udah dua minggu nggak pulang. Biasanya kalau dia bawa truk ke Jawa, seminggu juga udah paling maksimal dia ninggalin bekal cuma buat seminggu, ini nggak SMS, nggak ada kabar, nggak ada berita. Saya nggak tahu apakah dia kawin lagi atau dia kecelakaan di jalan. Dari beberapa hari yang lalu anak-anak sudah kelaparan, cuma saya yang gambar-gambarin mereka. Saya bilang, insya Allah nak, bapak ntar malam pulang. Rupanya saya udah nggak kuat mendengar kerintian mereka pak. Maka tolong pak, saya nggak mau ngutang, saya nggak mau minjem, tolong beli anduk ini. Wah kata lima nanti Allah nanti ini baru sarapan. Dia kagak tahu bahwa ada tetangganya yang kagak makan. Subhanallah ini yang kata Rasulullah SAW. Wallahi la yu'min. Demi Allah nggak beriman. Siapa Rasul? Man bata syabi'an wajaruhu jai? Orang bisa terlelap tidur, tenang, karena saking kenyangnya perutnya. Tapi dia tahu ada tetangganya yang nggak bisa tidur karena kelaparan. Oh ya, kalimat lemas tidur. Mak Yudi kemudian colek tuh ha, istrinya, ayo kirim ke kamar. Tanya Mak Yudi, berterima di Allah Subhanahu Wa Taala. menjadi berapa lagi kita? Tanggal gajian masih beberapa hari lagi hotel lima Istrinya mengatakan ada sekitar ratus ribu rupiah. Cing, seratus lima puluh ribu. Saya kagak tega nih. Nah, hotel lima iman di Allah Subhanahu Wa Taala dikasih sama istrinya. mak kemudian Yudi mengatakan, Bu, bawa itu anduknya. Nih, sedekah dari kami. Ibu kalau kurang-kurang kasih tahu kami kami bertanggung jawab apakah ibu makan atau tidak bersama keluarga. Terima kasih Pak Yudi. Terima mati Allah. Keluar sih. Hadir sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fi illa yanzilu alaihi malakat." Tidak ada satu pagi di mana setiap hamba Allah Subhanahu wa taala menjelang sinar matahari pagi, pasti mereka akan didatangi dua malaikat Fayaqulu ahaduhuma malaikat pertama doa sama Allah. Dengerin. Yang doa malaikat. Malaikat pertama mengatakan Allah mati lamun fikin khalafa Ya Allah berikan kepada orang yang berinfak di pagi ini khalafa ganjaran berlipat ganda. Wa qalal akhar dan ada juga malaikat yang kedua mengatakan Allah mati lamun fikin talafa Ya Allah berikan kepada orang yang pelit di pagi ini talafa kebuntuan dan kebinasaan. Subhanallah kau terima doa malaikat pertama rupanya menyertai Yudi. Yudi cerita kepada saya pagi itu Ustaz, saya, istri dan anak-anak merasakan perjalanan luar biasa nikmat berkah rasanya tidak ada hari yang lebih berkah dari itu. Subhanallah kau terima jalan tiba-tiba jadi lancar dia antar anak-anaknya, dia antar istrinya, kemudian Yudi pergi ke kantor Hotel terima Rasanya hari itu begitu ceria, dan Anda tahu tidak pernah berhenti-berhenti keberkahan itu hingga akhirnya hotel iman ba'da sholat asar maka Yudi dipanggil oleh direktur operasional datang hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yudi diberitahu bahwa dia ditunjuk oleh manajemen untuk menjadi karyawan yang berhak berangkat haji tahun itu dengan travel plus 6.000 dolar di hotel iman 150 ribu dia sedekah pagi sorenya Allah kasih 6.000 dolar untuk berangkat haji mau nggak berangkat haji 150 ribu hmm? terima kepada Allah dan yang terbaik buat Allah maka anda akan mendapat yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala satu yang kedua hadirin sekalian nanti Allah Subhanahu Wa Taala di Bintaro kalau anda keluar exit Bintaro yang Hotel Iman di situ ada Bank Permata bundaran anda ambil arah menuju sektor 9 McD nggak jauh dari situ sebelah kanan ada jalan di Hotel Iman maka Allah shortcut menuju perumahan Japos kalau nggak salah namanya nama jalan raya Cekir kalau nggak salah di sana yang iman menuju Allah Subhanahu Wa Taala saya beritahu kepada anda bahwa di sana ada sebuah warung makan sederhana yang dijual hanya sayur asam sayur asam ikan asin lenca dan segala macam tapi kalau di luar bulan Ramadan Anda nggak bisa dapatin 45 dari jam 11 sampai jam 2 siang Anda duduk berlama-lama di situ nggak bakal mungkin karena yang makan dari mana-mana datang ratusan orang itu nyumpel di warung yang kecil itu. Subhanallah, di seberangnya warung yang kecil itu ada rumah yang megah dengan halaman parkir luas dan rumah itu adalah rumah pemilik warung teras. Hadir sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali saya ceramah di daerah situ. Saya selalu tertarik dengan keramaian itu dan selalu bikin macet di Hotel Iman maka kemudian panitia ngajak Aisyah kita mampir kita cobain. Saya rasem. Saya rasemnya biasa, Bapak Ibu sekalian biasa. Tapi begitu saya ngobrol sama pemiliknya, Hotel terima mengerti Allah, saya bilang apa sih rahasia? orang-orang dari mana-mana datang, Hotel terima, beliau rendah, beliau tawadu, beliau mengatakan nggak yang spesial besar Tapi rupanya Allah Subhanahu Wa pengen kasih tahu kepada saya, dia akhirnya bicara juga, Ustaz, kalau bulan Ramadan ini warung saya tutup seluruh karyawan saya suruh pulang saya bayar THR-nya saya kasih gajinya karena saya ngerasa 11 bulan Allah udah kasih limpahan berkah yang banyak sekali buat kami maka satu bulan ini kami pengen fokus ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dalam hati saya pantas saja kalau 11 bulan Allah kasih berkah yang luar biasa banyak kenapa dia rela satu bulan buat Allah Subhanahu wa taala Padahal lima, bagi Allah Subhanahu wa taala, biar bagi orang yang hatinya buat Allah satu bulan biar diiming-imingi duit mau berapa ratus juta juga nggak tertarik dia. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan keriduan Allah. Tapi bagi kita barangkali waktu lima mati Allah Subhanahu wa taala untuk intikaf sepuluh malam aja. Oh, alasannya banyak benar Ustaz. Kalau saya itikaf di masjid, ntar istri saya saya pengen jaga Daripada etika mending saya istrikaf aja Ustaz. Oh yang terima nanti Allah Subhanahu wa taala yakin berarti beri yang terbaik buat Allah. Maka Allah akan kasih yang terbaik buat Anda. Hadirin sekalian, nanti Allah Subhanahu wa taala 18 Juli 2010 saya masih ingat saya diundang ke Bali buat terima nanti Allah. Kaum muslimin di sana mau bikin masjid 15 1500 eh, meter di terima mereka bikin acara di auditorium, ribuan orang hadir buat terlibat. Di situ saya semangat sekali berceramah, ayo kasih yang terbaik, beri terbaik buat Allah. Maka Anda akan dapati bahwa rezeki itu akan berlimpah, keberkahan itu akan senantiasa banyak buat kita. Oh yang terima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sesi masih doa. Saya masih mimpin doa yang terima, acara belum bubar. Maka orang barangkali ingin menjadi manusia pertama, ada seorang nenek-nenek keluar lebih dulu. Dia datengin, meja panitia, des panitia, dia bilang ke panitia yang ahwat, Mbak, berapa wakaf yang diperbolehkan? Panitia bikin sertifikat, ada yang 100 ribu, ada yang 500 ribu. Maka dia pandangin sertifikat, rupanya dia nggak punya uang sebanyak itu, lima. Ada yang sekalian rahmati Allah, tapi dia pengen memberi terbaik. Anda tahu lima, rahmati Allah, dia panggil tuh panitia, dia dekatkan dengan panitia, dia dekat bibirnya. Dia mengatakan, Mbak, aku nggak punya duit, nenek-neneknya tiba-tiba sakit juga dia copot nenek giwangnya dua-dua dia bilang sama tuh akhwat nih tolong ya terima dari saya atau lima panitia bilang kepada saya Ustaz nenek tua jompo miskin lemah nggak punya apa-apa tapi ngasih yang terbaik buat Allah panitia langsung nangis dia langsung lemas duduk temannya nanya kenapa nangis maka kemudian panitia nunjukin tuh itu nenek ngasih ini Subhanallah kau terima Maka temannya kemudian bertanya, udah dicatat belum siapa namanya? Buat database dan pelaporan. Ya Allah, astagfirullah. Belum katanya. Ayo kejar-kejar. Dikejar kau terima mati Allah Subhanahu wa dalam panitia berikutnya. Begitu sampai dipegang pundak nenek, dibilang, Nek, mohon maaf untuk pelaporan kami agar kami bisa melaporkan ini siapa nama nenek, tolong sebutkan nama nenek. Kota iman rahmati Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, "Sudahlah, aku hamba Allah." keterlibatan hati Allah. beri baik buat Allah Subhanahu wa taala dan sungguh mengagumkan. Miskin, tua, tidak punya apa-apa tapi mampu memberi terbaik buat Allah. Dari sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 94 Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala di malam Jawa Timur. Ada seorang pria bernama Muhammad Khatib Umar. Dia ini pemborong. Modalnya saat itu berkisar kira-kira 10 juta. Allah terima kepada Allah Subhanahu wa taala karena ridho kerinduan yang mendalam. Tiba-tiba kemudian dia nggak pakai bicara sama istrinya, nggak ngomong sama keluarganya, dia pergi ke bank. Dia nanya sama orang bank, Mbak, berapa biaya UNH tahun ini? 6 juta sekian, Pak. Subhanallah keterima seperti Allah Subhanahu wa taala nggak pakai bilang sama keluarga dia bilang tolong mbak daftarin saya Udah dari 10 juta uangnya ditembak maka tinggal kita juga sekian subhanallah tahun itu kapan kita daftar tahun itu juga berangkat dia pegang nomor porsi dia bilang ya Allah terimalah kedatanganku di rumah ya Iran bahagia tapi kebahagiaan itu begitu dia laporkan ke istrinya istrinya ngomong ya Allah pak itu kan modal kerja kita dan haji itu hanya bagi orang yang mampu kalau modal kerja yang segitu-gitunya itu dipakai berangkat haji lalu gimana ceritanya kita bisa usaha Subhanallah wa terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, hampir seluruh keluarganya menyalahkan apa yang dilakukan oleh hati Umar. Ini kan cuma perbedaan perspektif di Hotel Imam rahmati Allah. Anda kan tahu cerita Ibrahim alaihissalam bahwa istrinya Hajar, bahwa putranya Ismail. Sesampainya Anda di Mekah, apa yang diperdagangkan Allah tinggalkan Hajar dan Ismail di sini Ibrahim. Pulanglah engkau ke Palestina. Di Hotel Iman, kita sekarang umatnya mengatakan hebat sekali tawakal Ibrahim. Tapi kalau kita saat itu jadi tetangganya Ibrahim, boleh jadi kita akan mengatakan zalim sekali Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada pepohonan. Cuma beda perspektif kuat iman. Beda perspektif. Kita mau dapatkan keriduan Allah, apa kita mau dengerin itu kalimat orang? Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat betul hati umat. Bahkan yang tinggal 3, sekian juta itu itu karena nggak bisa diputar lagi, habis di makanan nyaris tanpa bekal dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Yang terjadi. Allah mantas fi safar wal khalifatu fil ahli. Dia baca doa safar ya Allah, engkau adalah pendampingku dalam perjalanan ini. Dan engkau lah yang sang paham pemelihara keluarga yang aku tinggalkan. Aku titipkan ku ya Allah padamu. 42 hari Pak Bu saat itu Habib Umar berhaji. Madinah, Arafah, Musdalifah, Mina, nggak nggak terasa. Bagi orang yang menikmati bercinta dengan Allah, nggak terasa 40 hari. Apa yang terjadi pada lima? Kini saat Habib Umar melakukan ritual terakhir dalam ibadah hajinya. Namanya tawaf wada. Bertaruh, bertaruh sama saya. Muslim atau muslimah mana yang tidak netes air mata, nangis ketika melakukan tawaf wada? Kalaupun mereka nggak nangis itu tanda bahwa mereka nggak dapat apa-apa dari rahmat Allah selama berhaji dan berumrah. Dan sekalian belum juga pulang dibaca muhadi Umar ya Rabba turdutni ya mu'id aibni la baitika hada karrat ba'da marrat Ya Allah yang maha mendatangkan datangkan aku lagi ke tempat ini Ya Allah yang maha mengembalikan balik